Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas adalah karunia Allah terbesar kepada hambanya. Jadi yang membuat ikhlas itu hanya Allah. Kita tidak pernah bisa menjadi ikhlas kecuali Allah yang mengikhlaskan. Kita sebagai hamba Allah yang insya Allah diberi iman oleh Allah hanya bermujahadah terus menerus merayu Allah dengan ibadah, dengan amar saleh agar Allah menerima amal ibadah kita lalu menjadikan kita hambanya yang ikhlas. Karena itu kita mau berpuasa. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita mau lapar, mau haus. Tapi semua mau kita lakukan. Karena apa? Kita ingin ridho Allah. Siang malam orang yang memburu keikhlasan itu selesai beribadah dia minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal melakukan amal yang baik. Begitulah ia menghinakan diri di hadapan Allah agar Allah terima ia sebagai hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas tidak cukup dengan niat. Dibuktikan dengan amal, amal yang sungguh-sungguh, amal yang serius, tidak sekedar-sekedar, tidak main-main. Hasilnya dia tidak pernah menyesal. Tidak mengungkit-ungkit lagi pemberiannya. Dan yang ia cari benar-benar natijah di mata Allah jalla jalalah subhanallah hatinya ditatap oleh Allah wa innaka labil mirsad engkau benar-benar dalam tatapan Allah engkau benar-benar dalam tontonan Allah engkau benar-benar dalam pendengaran Allah itulah yang buat dia asik seperti matahari menebarkan cahayanya kepada siapapun. Seperti air melayani siapapun. Itulah pribadi ikhlas. ini tidak ada dendam, tidak ada intrik-intrik, tidak ada kesan apapun. Kecuali hanya ingin ridha Allah. Allahu Akbar walillahilham. Allahumma ja'alna minal mukhlasina fi sabilik. warzuqnal ikhlas fi kulubina, fi afkarina, fi akwalina, fi amalina. Wa tahir kulubana minan nifaq, minal hasad, minal riya, minal sumah, minal ujub